Kemudian pun pula tanafaruna ilaihi fatanafara ilaihi unasun minal muslimin ya. bukan minal musyrikin minal muslimin nah قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجري رحمه الله تعالى باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات bab orang yang mengingkari al-juhud maknanya adalah al-inkar mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita telah mengetahui bahwa kesempurnaan tauhid seorang muslim manakala dia menyempurnakan empat hal dalam hal ma'rifatullah pengenalannya terhadap Allah Subhanahu wa taala al-iman biwujudihi al-iman bitauhid rububiyyatihi wal iman bitauhid al-uluhiyyah wal iman bitauhid al-asma sifat apabila seorang Muslim menyempurnakan keimanannya terhadap empat perkara ini, maka dia menjadi seorang Muslim yang kamil, yang sempurna tauhidnya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesuai dengan kadar yang dia kurangi dari keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, maka semakin berkurang pula keimanannya berkurang pula kesempurnaan tauhidnya dan mungkin saja menyebabkan tauhid tersebut jadi batal disebabkan karena dia tidak menyempurnakan salah satu dari jenis tauhid tersebut maka ikhwan fiddin azakumullah dari sini menunjukkan bahwa seseorang yang mengimani nama-nama dan sifat sifat Allah Subhanahu wa taala merupakan penyempurna tauhid. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengimaninya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama. Ada yang kita ketahui, ada pula yang tidak sampai kepada kita khabar tentang nama-nama tersebut secara terperinci. La uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengatakan, aku tidak mampu untuk membatasi pujian-pujian kepadamu. Ya Allah, engkau sebagaimana yang telah engkau puji terhadap dirimu sendiri. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan pada kita satu doa yang menghilangkan seorang itu dari kesedihannya. Di mana di dalam doa tersebut Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, as'aluka Allahumma ismin huwa sammaita bihi نفسك, au anzaltahu fi kitabika au 'allamtahu ahadan min khalqika au ista'tharta bihi fi ilmil ghaib indak aku meminta kepadamu ya Allah dengan setiap nama yang kau miliki apakah yang telah engkau turunkan dalam kitabmu atau yang telah engkau ajarkan pada seorang dari kalangan makhlukmu, dari kalangan hamba-hambamu, atau yang engkau simpan di dalam ilmu ghaib yang ada padamu. Wala ya'lamul ghaiba illallah. Tidak seorang pun yang mengetahui al-ghaib tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib untuk mengimani semua itu yang sampai kepada kita khabar tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala secara terperinci ataukah yang tidak sampai kepada kita kita wajib untuk mengimani semuanya mujmalan wa mufassalan secara global dan secara terperinci demikian pula dalam hal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mengimani Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang mulia. Walillahil mathalul a'la. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki pensifatan yang maha tinggi, yang maha mulia. Dan kita menyifatkan pada Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, tidak ada celaan dari sisi manapun dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan kita meyakini bahwa setiap dari nama-nama Allah Azza wa Jal mengandung sifat yang menunjukkan kesempurnaan Allah, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala dan kemahakuasaannya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari nama-namanya, huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir ini adalah merupakan nama-nama Allah yang mengandung di dalamnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan penunjukan dari nama tersebut. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau mengatakan, "Amantu billah wa bima jaa'a anillah ala muradillah wa amantu bi Rasulillah wa bima jaa an Rasulillah ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku beriman kepada Allah dan apa saja yang dikhabarkan oleh Allah berdasarkan maksud dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Aku beriman kepada Rasulullah dan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah alaihi berdasarkan kehendak dan maksudnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan dari sinilah melangkah para ulama salaf as-salih dari para sahabat, para tabi'ud, atba'ut tabi'in alladzina tabauh biihsan. Orang-orang mengikutinya dengan baik. Mereka senantiasa menyerahkan diri mereka kepada nusus tersebut bahwa mereka mengimani segala apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam berupa pengkhabaran tentang nama-nama dan sifat sifat Allah Subhanahu Wa Taala mereka imani dan tidak mereka ingkari satu pun dari ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut tanpa mentakwil, mentahrif, tanpa mentaktil, tanpa mentakif ataukah mentamfil. Maka barang siapa yang mengingkari sesuatu dari al-asma sifat, imma ayyakuna kafiran kharijan minal millah wa imma ayyakuna fasiqan mubtadi'an sahibah hawa wa imma ayyakuna jahilan orang mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ada kemungkinan dia kafir ada kemungkinan dia menjadi fasik menjadi ahlul bid'ah ada kemungkinan pula disebabkan karena kejahilan. Adapun seseorang itu menjadi kafir apabila dia mengingkari pengingkaran yang tanpa ada takwil. Ya. Pengingkaran tanpa takwil. Mengingkari nas yang telah jelas, sabit di dalam Al-Qur'an Al Karim atau dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti pengingkarannya orang-orang kafir al-musyrikun terhadap nama Ar-Rahman. Ada apa? Mereka kaum muslimin berdoa kepada Ar-Rahman. Terkadang berdoa kepada Allah, terkadang berdoa kepada Ar-Rahman. Nah. Ya, itu kan dua nama yang berbeda. Berarti kaum, muslimin juga berdoa kepada selain Allah yaitu doa mereka kepada Ar-Rahman mengingkari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman wa hum yakfuruna rahman mereka mengingkari Ar-Rahman nah mereka enggan untuk dituliskan bismillahirrahmanirrahim dalam perjanjian Hudaybiyah nah maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan firman-Nya, Allah, aw ud'ur Rahman, ayyamma tad'u falahu al-asmaul husna." Qul Allah, kalian berdoa kepada Allah atau berdoa kepada Ar-Rahman dengan apa saja yang kalian berdoa kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah memiliki al-asmaul husna. Allah adalah nama Allah, Ar-Rahman adalah namanya, Al-Aziz, Ar-Rahim, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, semuanya dari nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan apa saja yang kalian berdoa kepada Allah dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asmaul husna. Ya, sebagai bentuk pengingkaran terhadap kaum musyrikin tatkala mereka mengingkari Ar-Rahman itu. Oleh karena itu, para ulama seperti Al-Imam Ahmad rahimahullah dan yang lainnya menyatakan kekufuran Al-Jahmiyah disebabkan karena mereka mengingkari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun terkadang di antara mereka ada yang sampai tidak menyebabkan keluar dari Islam. Mereka mengingkari nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala akan tetapi ingkar takwil karena ada takwil, ada syubhat. Nah, sehingga yang demikian ini tidak menyebabkan mereka keluar dari Islam, tapi mereka dari kalangan usah, orang-orang berbuat maksiat, dari kalangan ahlul bid'ah. Dan terkadang di antara mereka juga ada yang jahil. Bukan karena menolak Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun disebabkan karena kejahilan tidak sampainya kepada mereka hujah. Ya, oleh karena itu para ulama memberikan i'tidar terhadap Ibnu Hazm rahimahullah taala. Bukan disebabkan karena beliau menolak nas, beliau adalah orang yang paling tunduk kepada nusus Alkitab wa Sunnah. Namun beliau tidak menemukan dalil dan ini adalah merupakan kekeliruan dari beliau rahmatullahi عليه نعم وقول الله تعالى فرمان الله سبحانه وتعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب dan mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari Ar-Rahman. Ar-Rahman nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Ar-Rahman di dalamnya mengandung sifat rahmah. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa alaihi matab. Katakan Ar-Rahman itu adalah Rabbku. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia dan hanya kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya lah aku bertaubat. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Ar-Rahman adalah merupakan nama Allah. Orang yang mengingkari nama Ar-Rahman maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkan kepada mereka sifatul kufur, sifat kekafiran wahum yakfuruna birrahman dan mereka adalah orang-orang yang mengingkari Ar-Rahman. Maka Ar-Rahman merupakan salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya mengandung sifat. Barang siapa yang mengingkarinya, maka sungguh mereka telah kafir dan ingkar terhadap apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kufurnya kaum Jahmiyah dan orang-orang semisal mereka tatkala mereka mentaktil sebagai bentuk pengingkaran mereka dengan apa yang telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa fi sahih al-Bukhari dan di dalam sahih al-Imam al-Bukhari qala Ali berkata Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala an hadithun nas bima ya'rifun Aturiduna an Allah wa rasuluh. Hendaklah kalian sampaikan berita kepada manusia ini dengan apa yang mereka ketahui yang sampai kepada mereka akal mereka yang mereka bisa fahami maukah kalian Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya diingkari ini perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Sebahagian para ulama menyebutkan sebab mengapa sampai beliau menyatakan yang demikian. Di mana pada zaman khilafah beliau radhiyallahu taala anhu terlalu banyak dari kalangan manusia yang selalu menyampaikan berita. Ya. Tukang cerita semakin menyebar orang-orang yang memberikan nasihat pun semakin banyak. Ada yang jujur dalam memberikan nasihat, akan tetapi di antara mereka pula ada yang menginginkan dunia dengan nasihatnya. Sehingga terkadang di antara mereka ini orang-orang yang jahil yang mendatangkan berbagai macam kisah-kisah yang kisah tersebut menimbulkan pengingkaran terhadap sebagian dari kalangan kaum muslimin Mungkin di antaranya ada asalnya yang benar. Namun karena tidak pandainya dia melihat kondisi siapa yang dihadapi. Sehingga ketika tatkala mereka terkadang menyampaikan satu hal yang dia inginkan itu adalah kebenaran namun difahami oleh kaum muslimin kebatilan. Nah, padahal terkadang yang mereka inginkan adalah kebaikan. Yang mereka sampaikan adalah hadis yang sahih misalnya. Namun karena tidak sampai kepada akal mereka, maka timbul pengingkaran dari mereka. Sehingga yang demikian ini mengkhawatirkan mereka mendustakan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu melarang mereka ini. Dan beliau mengatakan haditsun nasa bima Beritakan kepada manusia ini apa-apa yang mereka kata, apa-apa yang mereka kenal, apa-apa yang mereka bisa memahami dengan kedudukan ya dan keadaan mereka dalam memahami sesuatu. Hal ini serupa dengan apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam mukaddimah sahihnya bahwa Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ma anta bimuhadditsin qauman la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah." Tidaklah engkau memberitakan pada satu kaum satu hadis yang tidak sampai akal mereka ke sana. Yani mereka tidak bisa memahaminya. Melainkan yang demikian ini bisa menjadikan fitnah terhadap sebagian kaum muslimin maka dari sini ikhwan fiddin Azzaikumullah menunjukkan bahwa para ulama salaf menganjurkan pada kita untuk melihat kondisi. Kepada siapa kita berdialog? Kepada siapa kita menyampaikan ad-din? Tergantung dari keadaan mereka. Nah, kalau mereka dari kalangan orang-orang yang memahami al-Islam seperti para tulabul ilm maka beda keadaan. Kita sampaikan pada mereka ayat-ayat tentang al asmau sifat. Kita sampaikan pada mereka tentang tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah tertawa, Allah Subhanahu wa taala murka dan seterusnya dari menyebutkan tangan-tangan apa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak jadi iskal bagi mereka karena mereka sudah memiliki kawaid. Berbeda kalau kemudian kita menyampaikan hal tersebut kepada sebagian awam ya yang tidak mengerti kaidah yang belum memahami kawaid dan dawabit ahli sunnah wal jamaah dalam hal nama-nama dan sifat Allah antum menyampaikan tentang turunnya Allah subhanahu wa ta'ala dan antum tidak mampu untuk memahamkan mereka dalam hal turunnya Allah subhanahu wa ta'ala sehingga menjadikan fitnah terhadap sebagian mereka mungkin saja di antara mereka ada yang memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar masuk ke dalam dunia sehingga dunia itu meliputi Allah dan dunia itu lebih besar daripada Allah. Mungkin. Mungkin sebagian mereka ada yang memahami bahwa dari hadis itu menunjukkan Allah itu di mana-mana dan bersatu bercampur dengan dunia eh, dengan makhluknya. Maka oleh karena itu para ulama ustadz memberikan peringatan pada kita untuk memperhatikan dengan siapa kita berhadapan. Likul lima kamin makal. Bagi setiap tempat masing-masing ada pembicaraan. Nah, berbeda ketika antum menyampaikan sesuatu di hadapan orang-orang yang dewasa dengan menyampaikan sesuatu di hadapan anak-anak. Iya kan? Cara penyampaiannya berbeda. Nah, bahasanya berbeda. Maka beritakanlah kepada mereka sesuatu yang mereka bisa faham. Yang sampai kepada mereka akal. Akal mereka di dalam memahami sesuatu dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari sini pula menunjukkan bahwa ilmu ini tadrij. Ya. Ada tahapan dari kecil kemudian seterusnya seterusnya sampai menjadi yang besar apabila kita berhadapan dengan seorang yang mereka atau dengan suatu kaum yang mereka baru pemula misalnya dalam suatu ilmu lalu kita berikan pada mereka ilmu yang besar maka demikian ini kita mengajarkan kepada mereka sesuatu yang tidak sampai kepada mereka akalnya nah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitabul ilm tatkala beliau menjelaskan yang dimaksud dengan ar-rabbani al-alimur rabbani walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allibuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun kata beliau ar-rabbaniyun humul ladzina yu'allimuna sigharal ilm qabla kibarih yang dimaksud dengan ar-rabbaniyun adalah mereka-mereka para ulama yang mengajarkan ilmu-ilmu yang kecil sebelum mencapai pada ilmu-ilmu yang besar. Di sana ada tahapan. Ya, tahap yang paling ringan agar kemudian mereka bisa memahami kemudian terus ya menanjak dan menanjak sampai kepada ilmu yang lebih besar. Kalau tidak demikian, kemungkinan akan menimbulkan fitnah ya di antara sebagian mereka. Warawa Abdul Razak an Ma'marin an Ibni Tawus an abihi an Ibni Abbasin dan diriwayatkan oleh Abdul Razak sahibul musannaf dari Ma'mar bin Rashid Abu Urwah Al-Thaqafi Al-Basri Al-Yamani An Ibn Tawus dari Ibnu Tawus Abdullah bin Tawus an abihi dari ayahnya Tawus bin Kaisan al-Janadi an Ibni Abbasin dari Abdullah bin Abbas annahu ra'a rajulan intafada bahwa beliau melihat ada seseorang intafada bergetar ya bergetar tubuhnya. Ya, ini menunjukkan pengingkaran. Lama sami'a hadithan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifat. Tatkala dia mendengarkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kakek. Ya. Istingkaran lidzalik jadi bergetarnya itu dalam bentuk mengingkari apa yang datang dari sebahagian hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Disampaikan pada mereka hadis tentang sifat. Faqala maka berkata Abdullah bin Abbas, "Ma faraku haula?" Apa ketakutan mereka ini? Apa yang mereka khawatirkan? yajiduna riqqatan inda muhkamih mereka mendapati satu yang ringan ya suatu kelembutan dalam membaca ayat-ayat Allah yang muhkam ya wa yahlikuna inda mutasyabihi dan mereka binasa tatkala membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mutasyabih nah sebab di dalam Al-Qur'an Al Karim ayat-ayat Allah itu terbagi dua, ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Nah, adapun yang muhkam wadih. Tidak ada ihtimal yang lain melainkan satu makna. Dan tidak menimbulkan fitnah terhadap sebagian mereka. Orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Akan tetapi di sana pula ada ayat-ayat yang Huwa alladhi anzala alaika alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Bahwa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada kalian di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat dan ayat-ayat yang muhkamat itu adalah induknya Alkitab dan di antaranya ada pula yang mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Nah, adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyimpangan maka mereka mencari ayat-ayat yang tersamarkan itu. Mencari dalil dari Al-Qur'an Karim untuk menentang Islam dan berusaha ya mereka menentang Islam tersebut dari ajaran Islam itu sendiri. Mereka ambil dari ayat-ayat yang mutasyabihah, yang terkaburkan untuk membantah Islam. Dan mereka menghindarkan diri mereka dari ayat-ayat yang muhkamat. Apa tujuan mereka? Ibtiqal fitnah. Untuk mencari fitnah. Mencari penakwilan-penakwilan Nah, mencari penakwilan, penakwilan. Ini keadaan ahlul qulub al-maridah. Orang-orang memiliki penyakit hati. Nah, berbeda dengan kaum mukminin. Dan orang-orang yang memiliki rusuh kekokohan dalam ilmu mereka. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna billah kullun min indi rabbina aman nabihi kullun min indi rabbina. Adapun ar-rasikhun fil ilm mereka senantiasa mengatakan kami mengimani semuanya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terjadi perbedaan. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma merasa heran dengan keadaan orang ini. Karena orang yang seperti ini tidak beliau dapatkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mereka adalah orang-orang yang tunduk kepada nusus muhkamihi wa mutasyabihihi. Ya. Nas yang muhkam, nas yang mutasyabih, mereka terima semuanya. Termasuk hal-hal yang gaib, termasuk hal-hal yang mungkin secara akal tidak masuk ke dalam akal mereka. Adapun orang-orang yang mutasyabih ini telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ فَاحْذَرُوهُم Apabila engkau melihat ada orang-orang yang mereka selalu mencari ayat-ayat yang mutasyabi karena tujuan mereka mencari fitnah, maka mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala namakan mereka dalam ayat itu, maka hati-hati kalian terhadap mereka. Menunjukkan bahwa orang-orang yang mencari ayat-ayat mutasyabih ini untuk merusak Islam untuk mencari fitnah, mereka inilah yang disebut oleh Allah fi qulubihim zaiqun. Di dalam hati mereka terdapat penyimpangan dan mereka itulah orang-orang binasa. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Siapa mereka itu? Orang-orang yang tidak mau menerima ayat-ayat ataukah hadis hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada mereka terkhusus yang berkenan tentang nama sifat Allah kejadian-kejadian hari kiamat di antara mereka ada yang kaget ketika diperdengarkan pada mereka penafsiran para ulama tentang al-kursi al-kursiyu kursi mawdi'ul qadamain Kursi itu adalah tempat kedua kaki Allah sebagaimana yang telah sabit dari riwayat Abdullah bin Abbas dan Abu Musa al-Asy'ari. Kaget. Ya. Dan nampak dari mereka bentuk pengingkaran terhadap Al-Kursi sebagai tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Ada apa? Kita menetapkan itu akan tapi kita tidak mengkaifiahkan, kita tidak mentamfil menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Sebagian mereka mengingkari dan bergetar jiwa mereka tatkala dibacakan pada mereka hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal hadis tentang turunnya Allah bukanlah sesuatu yang lebih menakjubkan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang datangnya Allah itu pada hari kiamat. Wajah jaa rabbuka wal malaku Ya, Bukanlah suatu hal yang mengherankan. Dan di dalam Al-Quran kirim telah disebutkan demikian banyak tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat menerimanya. Adapun orang-orang dalam hati yang terdapat penyakit, maka mereka timbul pengingkaran pada diri mereka. Nah, ketika dibacakan pada mereka hadis tentang lalat, maka mereka mengingkar. Bergetar jiwa mereka sebagai bentuk pengingkaran. Ketika dibacakan pada mereka hadis bahwa kematian itu akan dibawa dalam bentuk kabish lalu kemudian dihadapkan antara surga dan neraka lalu kematian itu pun disembelih lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada penduduk neraka khaludun wala maut dan kepada penduduk surga khaludun wala maut kekal dan tidak ada kematian sebagian mereka kaget ya menampakkan bentuk pengingkaran. Seperti kagetnya Muhammad Al-Ghazali Al-Misri ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan. Maka ini yang menyebabkan mereka jauh dari Alkitab Sunnah dan condongnya pada al-hawa wal bidah Walamma sami'at Quraisyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkur Rahman angkaru dzalik. Tatkala orang-orang Quraisy mendengarkan Rasulullah SAW mengatakan Ar-Rahman maka mereka pun mengingkarinya. Fa anzalallahu fihim maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayatnya tentang mereka wahum yakfuruna birrahman dan mereka adalah orang-orang yang mengingkari Ar-Rahman. Nah, dan itu pun berkenan tentang uh, perjanjian Al-Hudaybiyah. Ketika disebutkan dalam perjanjian itu, ada masalah alaihi alaihi Muhammadun Rasulullah. Maka mereka mengingkari Muhammad sebagai Rasulullah Lalu kemudian penulis tersebut menulis dalam perjanjian itu Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang Quraisy mengatakan adapun Ar-Rahman kami tidak mengenalnya. Nah, maka mereka mengingkari Ar-Rahman tersebut dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang mereka. Wallahu a'lamu bissawab. Walhasil bahwa apa yang disebutkan di dalam bab ini menunjukkan bahwa kesempurnaan tauhid seseorang tatkala dia mengimani seluruh apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dari nama, nama dan sifat sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ila huna ikhwan. Ihfazu ya ikhwan, ihfazu. Ihfazul matan. ولا تتأخروا تفضلوا حفظكم الله